Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Kau muslimin dan muslimin rahimani wa rahimakumullah Kita masih di hadis yang ke-24 Tentang larangan kezaliman Masih di pembahasan tentang walan tablughu naf'i fatanfa'uni kalian tidak kata Allah Subhanahu wa taala kalian tidak bisa memberi manfaat kepadaku Istadalla eh, qala syarih hafizallahu taala Istadalla ta'ifatun bihadal hadithi Sebagian orang berdalil dengan hadis ini yaitu pada potongan Eh, tentang masalah manfaat Fakalu mereka mengatakan bahasanya Allah azza wa jalla la yu'athiru fihi syai'un min ta'atil khalqi eh, bahasanya Allah azza wa jalla itu ketaatan makhluk dan maksiat makhluk itu tidak ngefek eh, pada Allah sedikit pun dan maksud mereka dengan kalimat tidak ngefek bagi Allah sedikit pun adalah meniadakan sifat mahabbah, sifat cinta, kemudian ridha, marah, dan semacam itu. Padahal anak hati sifat sifat-sifat ini nas demikian banyak menetapkannya Ya, maka Al-Quran dan hadis telah menetapkan sifat ini bagi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Robku hari ini marah dengan satu marah yang Allah belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah setelahnya seperti itu. Maka Nabi menetapkan hadis sifat sifat ini yaitu sifat marah. Kemudian Nabi menetapkan sifat ridha. Fakal Nabi katakan sehingga Allah ridha kepada seorang hamba yang makan satu makanan lantas memuji Allah karena makanan tersebut atau minum satu minuman lantas memuji Allah karenanya. Dan Nabi menetapkan atau Allah dan Rasulnya menetapkan sifat cinta bagi Allah qala jalla wa ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang gemar bertobat dan orang yang suka bersuci. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ Allah tidak ridha kekafiran pada hambanya. Dan nas tentang hal ini banyak sekali dan tidak ada alasan untuk takwilatin mutakallafatin otak-otak atik yang terlalu dipaksakan binaan berdasarkan dengan pemahaman yang tidak bersandar pada nas syar'i. Ya, maka ya, di sini diingatkan oleh eh, sesaat bahasanya eh, ketika kita katakan eh, eh, bahwasannya untuk hadis hamba tidaklah memberi manfaat pada Allah sedikit pun atau kemudian Allah itu tidak membutuhkan ketaatan hamba eh, maka ini perlu perlu diingatkan Bahasanya ada sebagian orang yang menggunakan kalimat-kalimat semacam ini untuk mengatakan iya, bahasanya Allah tidak memiliki sifat mencintai. Demikian juga maksiat uh, manusia itu tidaklah mengurangi kuasa Allah, kemuliaan Allah sedikit pun manusia tidak bisa memberikan madarat kepada Allah sedikit pun dengan kemaksiatannya itu oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk mengingkari sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ketaatan hamba itu tidaklah bermanfaat bagi Allah sedikit pun itu oleh sebagian orang disalahgunakan disalahgunakan untuk mengingkari sifat ridha Allah ketika hamba melakukan sesuatu, sifat cinta bagi Allah ketika hamba melakukan sesuatu yang Allah cintai. Nah ini perlu di, di diwaspadai. Jangan sampai ketika eh, pemahaman kita itu jangan sampai ketika Eh, maksiat eh, misalnya ada ungkapan sebagaimana di hadis sebesar apapun maksiat hamba, maksiat manusia itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Ini tidak bertentangan dengan Allah itu marah ketika ada orang yang melakukan sejumlah maksiat yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika uh, ketaatan hamba, ibadah hamba itu tidaklah menambah kemuliaan Allah sedikit pun itu tidaklah bertentangan dengan bahasanya Allah mencintai seorang hamba, ridho dengan seorang hamba yang melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho dan membuat Allah cinta. Kemudian tadi di sesaat me, apa, mengingatkan ya, untuk e, hati-hati uh, dengan kalimat yang diucapkan oleh sebagian orang. Ada orang yang punya kalimat ketaatan hamba dan maksiat hamba tidak ngefek pada Allah sedikit pun. Ini perlu waspada dengan kalimat semacam ini jika kita jumpai kalimat semacam ini atau sejenis ini maka patut untuk diwaspadai dan kita tanyakan e, apakah yang dimaksud dengan ngefek ngefek itu artinya sebagaimana di hadis tidak memberi manfaat bagi Allah sedikit pun atau tidak memberikan madarat pada Allah sedikit pun jika itu yang dimaksudkan ya tidak apa-apa Ya, meskipun yang lebih baik gunakan redaksi uh, ya gunakan redaksi uh, yang Nabi ya, gunakan redaksi yang berdalil. Tapi jika ternyata tidak ngefek ini artinya meniadakan sifat, nah, maka ini ya, muatannya itu tidak benar, dan kalimatnya itu multitafsir. Kemudian kauluhu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa ataitu kula wahidin mas'alatahu maka isi kalimat ini adalah sebagaimana telah lewat bahasanya hamba itu tidaklah memberi manfaat kepada Allah dengan ketaatannya dan merugikan Allah dengan kemaksiatannya. Allah Ta'ala berfirman, Janganlah membuatmu sedih orang-orang yang bersegera dalam kekafiran. Innahum layadurullaha syai'a sehingga mereka tidaklah membahayakan Allah, merugikan Allah sedikit. Wa kafara Siapa yang kafir, maka sebenarnya Allah tidaklah membutuhkan semesta alam. Maka kerajaan Allah Azza wa Jalla tidaklah bertambah dengan ketaatan orang yang taat dan tidak berkurang dengan maksiatnya orang yang berbuat maksiat. Kemudian Lau anna awalakum akhirakum wa insakum wa jinnakum Qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kula wahidin mas'alatahu Ma naqasa dalika mimma indi maka jika semua makhluk itu permintaannya Allah kabulkan, maka itu tidaklah mengurangi mimma indi apa yang Allah miliki kecuali sebagaimana sebuah jarum mengurangi air laut ketika dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat. Al-mikhyat artinya al-ibrah jarum. As-Sa'id al-Wahid As-Sa'id al-Wahid fil ardi satu bagian dari bumi yang tunggal kemudian al-munbasatah yang terhampar. Kemudian fil hadis dalam hadis ini terdapat faedah kumpulnya orang untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla adalah di antara sebab Allah mengabulkan doa. Kemudian isi hadis ini mana zalabi hajatun kurang titik itu. Siapa yang punya hajat maka sepatutnya yeah dia dia tempatkan hajat itu kepada Rabbnya. Dia mintakan hajat itu kepada Rabbnya. Lalu dia meminta kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala qada'aha untuk menunaikan hajat tersebut. Wa alla yatawajjaha ila ahdinal khalqi. Dan dia tidaklah tujukan hajatnya kepada salah satu makhluk karena Allah Azza wa Jalla wal al-ghani zat yang maha kaya. Terdapat dalam hadis tangan Allah itu penuh. Tidaklah nafakatu pengeluaran sahau alai laili wan nahar di waktu malam dan siang itu yahiduha mengurangi apa yang ada di tangan Allah sedikit pun. Afaraitum apa pendapatmu? Apa yang telah Allah keluarkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Maka itu tidaklah mengurangi mafiyadihi apa yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat banyak nas, banyak sekali nas yang menunjukkan hal itu. Bahwasanya eh, segala pemberian yang Allah berikan untuk makhluknya itu tidaklah mengurangi kepemilikan Allah sedikit pun. Saya pastikan dulu tentang makna sahaul lail. Ya, takhidu maknanya tangkusu, betul? Kemudian saha ulaili wan nahar, saha maknanya kathirul atak. Kasirul atak banyak memberi di waktu malam dan siang. Nah, kemudian kauluhu ya ibadi inna hiya amwalukum a'malukum hamba-hambaku itu hanyalah amal semata-mata amal kalian. Inna adalah adat hasar. Maka itu adalah amal-amal kalian aku catat untuk kalian. Yaitu aku rekamkan untuk kalian. Aku tuliskan untuk kalian. Summa uwafikum iya dan aku penuhi yaitu aku balas amal-amal tersebut. Siapa yang menjumpai kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah karena Allah Azza wa Jalla zat yang telah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh. Dia adalah zat yang memberikan karunia kepadanya dengan menghibahkan dan memberikan padanya as jazil pahala yang banyak untuk amal yang sedikit. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun orang yang amalnya memasukkannya ke dalam surga. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasul Allah. Nabi katakan, la wala ana tidak pula aku. Illa, illa di sini istisna uh, mungkotek ini akan tetapi Allah memberikan ya Allah ya ya Allah bi fadlin wa rahmah. Ini akan tetapi Allah limpahkan padaku karunia dan kasih sayangnya. Waman wajata ghaira dhalika maka siapa yang menjumpai selain itu yakni artinya siapa yang menjumpai selain kebaikan dan di sini Nabi tidak menyebut siapa yang menjumpai kejelekan. Ihtikoran lahu maka itu dalam rangka untuk menunjukkan untuk menunjukkan rendahnya kejelekan. Jadi sebagaimana dalam hadis niat eh, wa makanan hijratul dunya yusibuha awimra'atin yang kiwa fahijratuhu ila mahajara ilaihi. Maka nggak diulangi lagi. Maka siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan atau wanita yang ingin dia nikahi, maka e, nanti hasil hijrahnya adalah sebagaimana dia niatkan. Ya, tanpa mengulangi lagi menyebut dunia lagi. Untuk menunjukkan rendahnya dan jeleknya niat semacam itu. Dan di sini kita jumpai pelajaran bahasanya sesuatu yang jelek ini, itu jika bisa dipahami tanpa menyebutkannya maka jangan disebutkan. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk. Ini, itu kalau bisa dipahami tanpa perlu menyebutkannya, maka jangan sebutkan. Dalam rangka untuk menanamkan dalam diri kita bahasanya hal itu sesuatu hal yang rendah, yang remeh, tidak layak. Tidak layak untuk kita sebut-sebutkan. Tidak layak untuk bolak-balik disebutkan. Maka siapa yang menjumpai selain itu falayalumanna ila nafsahu janganlah dia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Yang dimaksud alaum celaan, yang dimaksud dengan laum adalah seorang itu merasa bahasanya apa yang dia lakukan tidak pantas dan tidak diterima. Ya, maka dalam hadis ini jawazu ikhbaril mutakallimi bolehnya seorang pembicara, seorang yang berbicara mengkabarkan tentang dirinya bisighatil ghaib dengan menggunakan hal yang menunjukkan orang ketiga. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis Qudsi ini, Siapa yang menjumpai kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang menjumpai kebaikan, pujilah aku. Namun ini, namun digunakan pujilah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah informasikan dirinya dengan menggunakan bikalamil ghaib dengan perkataan yang menunjukkan posisi orang ketiga. dan itu ya dan itu biasa dalam bahasa kita dalam bahasa Indonesia hmm. ya, dalam bahasa keseharian kita misalnya orang tua kepada anaknya ya, seorang ibu mengatakan kepada anaknya negur anaknya ya, ya, dengan mengatakan misalnya anaknya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh orang tua oleh ibu, maka ibu mengatakan, tadi ibu minta apa lo kok sampai sekarang sudah kok belum juga dilaksanakan. Ibu tadi minta apa? Ibu tadi minta apa? Ibu itu kan berarti orang ketiga. Dan yang dimaksudkan adalah saya. Yang dimaksudkan tuh saya. Tapi digunakan orang yang ya, orang ketiga maka dalam maka ini e, sama dengan bahasa e, bahasa yang biasa dipakai oleh e, bahasa hadis kita jumpai semacam ini. Dan kalau <clears throat> dalam bahasa keseharian kita, ungkapan semacam ini itu lebih elegan. ini Itu lebih elegan. Daripada misalnya seorang ibu mengatakan kepada anaknya pakai saya itu tidak elegan. Tidak pakai elegan, menonjolkan keakuan gitu. Tapi lebih elegan, lebih kalem. ini Itu kalau kemudian menggunakan orang ketiga. Seorang ayah mengatakan, tadi kan ayah sudah bilang. Nah, bukan, tadi kan saya sudah ngomong. Nah, nggak sama anaknya nggak demikian. tadi kan ayah sudah bilang. Begini-begini. Gitu. Maka digunakanlah ayah dan ayah itu berarti orang ketiga kan untuk menggantikan orang yang pertama itu lebih elegan. Hmm. Ya, maka demikian juga ya, lebih sopan orang itu lebih sopan ketika ya, kata ganti orang kedua itu diganti dengan orang ketiga. Itu lebih sopan. <clears throat> ya, misalnya ya, apa kita ngomong sama Pak Lurah gitu misalnya kita ngobrol sama Pak Lurah kalau Pak Lurah di depan kita Pak Lurah tapi Pak Lurah itu kan jadi orang ketiga kalau jenengan itu kan orang kedua Nih maka kita akan lebih lebih sopan. Silahkan duduk Pak Lurah. Nah, Pak Lurah itu kan orang ketiga. Itu lebih lebih sopan. Mari Pak Lurah. Silahkan Pak Lurah. Pak Lurah itu orang ketiga. Itu itu lebih menghormati, lebih sopan daripada kita menggunakan kata jenengan, anda, kamu. Ya, misalnya ya, saya minta tanda tangan jenengan ah, sama Pak Lurah itu kurang sopan meskipun jenengan itu sudah sopan hmm, lebih sopan eh, saya minta tanda tangan Pak Lurah. Nah, padahal, padahal jenengan itu sudah sopan, tapi masih kurang sopan. Ini lebih sopan lagi, jenengannya dihilangkan, orang kedua dihilangkan, diganti orang ketiga. Diganti kata yang itu berposisi sebagai orang ketiga. Saya minta tanda tangannya Pak Lurah. Nah, Pak Lurah maksudnya anda, jenengan. Itu dalam maka kata ganti orang kedua itu lebih itu lebih sopan jika diganti dengan kata-kata yang menunjukkan orang ketiga. Kalau kita berbicara dengan kalau kita berbicara dengan seorang ustadz, itu lebih sopan kalau antumnya dihilangkan. Hmm. Antumnya dihilangkan. Hmm. Namun diganti ustadz itu sendiri. ketika kita ngomong ngobrol sama seorang ustadz, baiknya kalau misalnya eh, kalimatnya menurut antum baiknya bagaimana? Itu kurang itu sopannya. Menurut antum baiknya bagaimana? Ya meskipun antum itu sudah dinilai sopan. Nah, daripada menurut kamu baiknya gimana? Ah, nah, tapi eh, ketika kemudian eh, antumnya itu diganti orang ketiga, itu lebih sopan lagi. Menurut Ustadz, baiknya bagaimana? kita gunakan orang ketiga. Itu lebih sopan. Kita ngomong sama seorang guru, Pak Guru, eh, Pak Guru sekolah, ya tidak pakai ini, tidak pakai Anda, tidak pakai ini, namun kita pakai orang ketiga. Ini. Gimana anak-anak? Misalnya, kemudian kita jawab, kami manut Pak Guru. Nah, tidak kami uh, kami ikut Anda, ah, enggak. Kami ikut Anda, kami ikut Pak Guru saja. Gimana baiknya? Kami ikut Pak Guru saja. Pak Guru di situ itu kamu gitu. Tapi kalau pakai kamu, pakai Anda kasar. Sopan, halus kalau pakai orang ketiga. Pakai kosakata orang ketiga. Yaitu orang ketiga Pak Guru. Ya, jadi ya, kalau maka saya orang kata ganti orang pertama saya diganti orang ketiga itu lebih elegan karena tidak menonjolkan keakuan. Hmm, itu lebih elegan karena tidak menonjolkan keakuan. Dan kata ganti orang kedua itu diganti dengan kata dengan kat, eh, dengan orang ketiga ya, itu lebih sopan itu lebih menghormati. Nah, kemudian fi isi hadis ini siapa yang terlambat sehingga tidak siapa yang takhallafa'an atau terjemah bebasnya meninggalkan saja siapa yang meninggalkan kebaikan dan amal soleh maka celaan itu diberikan kepadanya tidak diberikan kepada satupun orang lain dan dalil hal ini adalah banyak nas yang menunjukkan hal semacam itu semisal firman Allah Ta'ala wajatu ma'amilu hadira dan mereka menjumpai mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan itu hadir walayat limu rabbuka ahada dan Rabbmu tidaklah zalim kepada siapapun. Dan semisal firman Allah Ta'ala, Ya mata kulu nafsi ma'amilat min khairi muhdara. Pada hari kiamat, setiap jiwa menjumpai semua kebaikan yang dia lakukan itu dihadirkan. Wa ma'amilat min su'in. Demikian juga dihadirkan semua kejelekan yang dia lakukan. Nah pada saat itu tawattu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'idah maka jiwa tadi berangan-angan seandainya antara dia dengan amal kejelekannya tersebut terdapat jarak yang jauh. Dalil hal ini juga firman Allah Subhanahu wa taala wa innama tufauna ujurakum kalian itu akan diberi pahala ya, atau balasan perbuatan kalian yaumal qiyamah pada hari kiamat. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah ini Allah katakan dalam kalau Allah eh, Allah katakan tentang kebaikan, kalau menjumpai kebaikan pujilah Allah. Tentang kejelekan, jangan salahkan kecuali diri sendiri. Maka orang yang mempertanyakan melanjutkan, fa'ima annakul seharusnya kita katakan bahasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri sehingga pada saat itu yang dicela ataupun yang dipuji itu sama yaitu diri sendiri atau kita katakan bahasanya Allah Azza wa Jalla lah yang sang pencipta termasuk menciptakan perbuatan hamba sehingga semuanya kebaikan dan dikejelekan dinasabkan dan dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya Inna wufiqal abadu. Hamba itu diberi taufik untuk melakukan kebaikan. Bitaufikin min ingdi rabbihi. Diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan karena disebabkan taufik dari Rabbnya. Wa inna ma'adhu mathawabuhu wa ajruhu. Sedangkan besarnya pahala dan ganjarannya adalah min, kibali, min kibalillahi azza wa adalah karena Allah Azza wa Jalla. Walidhalika oleh karena itu nasabah cocok kalau Allah dipuji karenanya. Jadi kalau untuk kebaikan, orang itu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah ganjaran kebaikan itu besar sekali. Satu kebaikan minimal dibalas 10 kali lipat. Sehingga yang cocok kalau itu kebaikan, ganjaran dan pahala adalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Adapun kejelekan, maka kejelekan itu kemaksiatan, maka kejelekan itu terjadi dengan sebab dari hamba. Karena jika seorang hamba itu, jika seorang itu melakukan kemaksiatan, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan maksiat berikutnya selama tidak bertobat dari maksiat yang pertama. Sehingga ya, maka janganlah salahkan kecuali diri sendiri. Kemudian dalam hadis ini digunakan kata-kata alhamdu dan yang dimaksudkan adalah syukur dan terima kasih. Karena alhamdu makna asalnya adalah memberi melabeli pihak yang dipuji dengan al-jamil al-ikhtiyari. kemudian sudah saya jelaskan ya, jamil al-ikhtiyari Jamil al-ikhtiar. Sedangkan syukur yang dimaksud dengan syukur adalah menggunakan kebaikan untuk mendapatkan ridha eh, al-mashkur eh, sasaran syukur karena indahnya atau karena perbuatan indah yang dia yang dia lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penduduk surga bahasanya mereka memuji Allah di surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa kalau penduduk surga mengatakan segala puji bagi Allah zat yang telah sodakona wa'dahu telah menepati janjinya dan wa arsanal arda natabawa minal jannati haitsu nasya' dan mewariskan bumi untuk kita dan sehingga kita bisa natabawa mengambil tempat di surga di mana saja kita kehendaki fanikma ajrul aminin, betapa indahnya balasan bagi orang-orang yang beramal dan Allah tetapkan Allah ceritakan bahasanya penduduk neraka itu mencela dirinya sendiri sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim ayat 22 yang ini menceritakan khutbah iblis di depan semua penghuni neraka. Wakala syaitan dan setan yaitu iblis berkata, yaitu menyampaikan khutbah. Ya, tafsirnya disampaikan kalau ini iblis naik mimbar di neraka dan berkhutbah di hadapan semua penghuni neraka. Dan setan dan yaitu iblis mengatakan lama kudil amru setelah ini perkara sudah diputuskan. Penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Maka iblis tampil ke depan di neraka dan menyampaikan khutbahnya. Dan Allah telah ceritakan inilah khutbah yang akan disampaikan oleh iblis. Inilah kejadian yang akan terjadi, besok akan terjadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita termasuk orang yang menyimak khutbah. Eh, khutbahnya iblis ini. <clears throat> Ya, cukup kita nyimak lewat Al-Quran saja. Tidak perlu e, penasaran seperti apa khutbahnya iblis. E, dan pingin live langsung nah, menyimak khutbahnya iblis. E. Ya, khutbahnya iblis di neraka nanti. Inna Allah wa'adakum wa'adal haq. Allah janjikan kepada kalian janji yang benar. Siapa yang berbuat baik demikian, maka untuknya demikian. Siapa yang bermaksiat maka untuknya demikian dan demikian. Wa tukum fa tukum. Sedangkan aku banyak janji-janji kepada kalian dan aku selisihi janji-janjiku. Wa maka nali alaikum min sultan. Dan realitanya aku aku kata iblis tidak punya kuasa atas kalian. Aku tidak punya kuasa atas kalian. Ila anda autukum. Aku cuma ajak-ajak kalian saja Fasta cepetumli, Salahnya kalian menerima ajaanku. Aku tidak maksa loh. Nih, ingat dulu, nggak ada paksa-paksaan. Aku tidak maksa, aku tidak punya kuasa atas kalian. Kata iblis. Aku tuh tidak punya kuasa atas kalian. Aku tidak pernah maksa kalian untuk melakukan maksiat kepada Allah. Hmm. Saya cuma ajak-ajak. Salah kalian sendiri, menerima ajaanku? Fala talumuni walumu angfusakum kata iblis. Jangan salah-salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ya, karena saya cuma ngajak-ngajak. Kan gak ada yang maksa. Maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Kenapa mau menerima ajaanku? Ma'ana bimusrihikum Aku tidak bisa menyelamatkan kalian. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian juga tidak bisa menyelamatkanku. Ini kafartum bima asraktumuni mingko belu. Dan aku ingkar dengan kemusrikan yang kalian lakukan kepada aku. Dulu kalian di dunia menduakan Allah denganku. Aku ingkari hal ini. Saya tidak menyetujui hal ini. Cuma ngajak dan kalian mau. Inna zalimina lahum adabun alim. Bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang musyrik, siksaan yang pedih. Nah kemudian tentang janganlah menyalahkan kecuali diri sendiri. Hadafi mayata'ala kubil akhirah. Ya, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri, ini berkenaan dengan akhirat. Wa amal laumu fid dunya adapun menyalahkan diri sendiri di dunia. Fa amma man nafsuhu talumuhu ala fi'lil ma'asi. Maka siapa yang jiwanya menyalah-nyalahkan dirinya karena melakukan maksiat dan kejelekan, ya, maka ini minasifatit tayyibah. Di antara sifat yang terpuji sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla wala uqsimu bin nafsil lawama lanyat bukanlah nafi namun eh, lanya adalah la, tidak ada maknanya dan itu fungsinya taukid sehingga saya bersumpah dengan jiwa-jiwa yang suka menjelah suka menyalahkan Nah, ulama berselisih pendapat tentang ini kalau ini tadi kita baca dari sesaat. Kalau jiwa yang suka menyalahkan itu sifat yang terpuji. Ini adalah salah satu pendapat atau salah satu tafsir untuk ayat ini. Tafsir yang lainnya ayatnya adalah ayat adalah celaan. Eh, menceritakan tentang satu jenis manusia yang eh, tidak eh, eh, stabil dalam kebaikan, kadang baik, kemudian kadang buruk, kadang baik, kemudian kadang buruk. Nah, saat kemudian dia berbuat buruk, dia celah dirinya sendiri. Dia salah-salahkan dirinya sendiri. Akhirnya nanti baik. Namun setelah itu buruk lagi. Ya. Kemudian dia salah-salahkan dirinya sendiri, kemudian dia baik lagi. Ini, maka ini menceritakan tentang satu jenis sifat manusia atau keadaan manusia yang masih belum stabil dalam kebaikan. Kita lihat coba tafsirnya. Kalau tafsir sesaadi untuk wala uqsimu bin nafsil lawamah maknanya jiwa yang suka mencela ini adalah semua jiwa baik jiwa yang suka berbuat baik ataupun jiwa yang suka berbuat dosa. Maka maka itulah sifat jiwa manusia. Maka jiwa manusia itu lawamah dalam pengertian karena sering bimbang, kemudian mencela diri dan tidak stabil dalam satu keadaan. Karena jiwa ini saat menjelang kematian dia salah-salahkan orangnya atas amalnya yang telah dia lakukan. Demikian juga jiwa orang yang beriman itu mencela orangnya ketika di dunia ya, mencela atas apa yang telah terjadi. Yaitu yang terjadi berupa kecerobohan dan keteledoran dalam menunaikan kewajiban atau karena kelalaian. Ya, maka kalau tafsirnya Sa'di, nafsu lawama itu sifat semua jiwa. Sifat semua jiwa, ya karena memang tidak stabil dalam satu keadaan. Kata kalau di tafsir Barawi kata Said bin Jubair dan Ikrimah jiwa itu mencela pada karena kebaikan dan kejelekan. Tidak bersabar dengan kesenangan dan kesusahan. Jadi artinya suka keluh kesah. Kalau tafsirnya Said bin Jubair dan Ikrimah, nafsu lawama itu semuanya serba salah semua. Diberi hujan ya Komen, dikasih panas, eh, komen. Panas terus, komentar negatif, ngeluh. Hujan terus juga, komentar negatif juga. Ini ya, La, karena makna nafsi lawamah, latas biru ala sarok wadoro. dikasih nikmat yang tidak sabar, ya, dikasih susah juga tidak sabar. Hmm. Ya, maka ngeluh terus. Ya, naik mobil ngeluh macet. Nah. Ya, kemudian naik sepeda kehujanan ngeluh kehujanan. Ya, jadi ya, ngeluh semua. Naik sepeda yang ngeluh, naik mobil juga ngeluh, naik motor yang ngeluh. Nafsul lawamah. Sedangkan kota ada mengatakan alawama al-fajirah. Lawama artinya jiwa yang menyukai kejelekan. Mujahid mengatakan lawamah artinya suka berandai-andai. Menyesali apa yang telah berlalu. Seandainya aku berbuat demikian, seandainya aku tidak berbuat demikian, itu lawamah. Al-Faraq mengatakan, tidak ada satupun jiwa, baik jiwanya orang bertakwa ataupun jiwanya orang yang pendosa, kecuali menyalahkan dirinya, mencela dirinya. Ketika dia melakukan amal kebaikan, maka jiwa tersebut mengatakan, kenapa tidak ditambahi? Ketika melakukan kejelekan, maka jiwa mengatakan, dosa andainya aku tidak melakukannya. Nah, kalau yang cocok dengan saya ini saya saat ini tafsiran Al Hasan Al Basri. Yang cocok dengan penjelasan saya saat untuk nafsul lawamah yang tadi nilainya positif min sifatit tayyibah itu tafsir dari Al Hasan Al Basri. Beliau mengatakan ya nafsul mukminah. Lawamah itu adalah karakter jiwa orang yang beriman. Qal inal mu'mina kata alasan Al-Basri inal mu'mina orang yang beriman wallahi demi Allah tidaklah engkau lihat orang yang beriman kecuali menyalahkan dan mencela dirinya. Dia salahkan dirinya ma awati bikalami apa yang kau inginkan dengan perkataan ini apa yang kau inginkan dengan makan ini sedangkan Ya, wa inal fajira sedangkan orang yang gemar dosa yumdi kodaman maka dia terus maju tidak mengevaluasi dirinya dan tidak menegur dirinya. Ya, maka yang cocok dengan penjelasan sesaat adalah eh, penjelasan Al Hasan Al Basri tapi ini ya, yang mengatakan bahasa lawamah itu artinya suka mengevaluasi diri apa-apa dikoreksi, apa-apa dievaluasi. Sehingga hasil evaluasinya ya kurang bagus, kurang ini, kurang itu. Dievaluasi niatnya, dievaluasi uh, kadarnya, dievaluasi ininya. Ini lain uh, sedangkan lain hanya dengan orang fajir tidak pernah menegur dirinya, tidak pernah menyalahkan dirinya karena terus saja melakukan apa yang dilakukan. Kemudian nas'alullah azza wa jalla ayu arifana syai'an min sifatihi natamakanu biha min ibadatihi. Kita meminta kepada Allah azza wa jalla agar Allah mengenalkan kepada kita sebagian dari sifat-sifatnya natamakanu biha min ibadatihi sehingga kita memiliki kemampuan dengannya untuk beribadah kepadanya. Ya kita baca minimal kita baca matan hadisnya. Hadis yang ke-25 qala musannif rahimallahu taala an Abi Dhar dari Abu Dhar radhiyallahu anhu si ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah dahaba aluduthur bil ujur Wahai Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Mereka orang kaya sholat sebagaimana kami yang miskin sholat. Mereka orang-orang kaya puasa sebagaimana kami yang miskin-miskin puasa. Kelebihan mereka, mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Satu hal yang tidak bisa kami lakukan. Kal, maka Nabi katakan, bukankah Allah telah jadikan untuk kalian ini amal yang ini, ma tasaddaquna yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah. Sunya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap bacaan tahlil itu sedekah, amar ma'ruf mengajak orang pada kebaikan itu sedekah, melarang dari kemungkaran juga sedekah, bahkan wafibut ahadikum sodakah. Hubungan suami istri yang kalian lakukan itu nilainya sedekah. Sahabat mengatakan, Wahai utusan Allah, apakah salah satu kami yakti syahwatahu menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala karenanya? Kal Nabi mengatakan apa pendapat Musa andinya dia salurkan syahwatnya itu dalam hal yang haram akan ali fiha wisrun apakah dia mendapatkan dosa karenanya? Fakadhalika maka demikian juga idza ahad jika dia salurkan di tempat yang halal kana lahu ajrun maka ada pahala untuknya. Uh, eh, kalau syarih hafizullah ta'ala dahaba al-duthur bil ujur Al-duthur artinya Ahlul amwalil azimah Pemilik harta yang besar Bil ujur Memborong pahala artinya Al-ajar al-ukhawi Yaitu pahala akhirat Dan telah ya, Telah dijelaskan oleh Orang yang menyampaikan Apa yang dimaksudkan Bima dengan kalimat selanjutnya annahum yatasaddaquna bahasanya mereka orang kaya itu bisa bersedekah dan memerdekakan budak dengan menggunakan ya harta mereka yang tidak satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang miskin.